Ustaz penting kuliah dulu atau nikah dulu? Kalau saya, ini dalam hidup saya, saya kuliah dulu. Kuliah di Mesir, habis itu pindah ke Malaysia, nggak selesai. Habis itu pindah ke Maroko, setelah pulang kerja baru nikah menyesal. Kenapa menyesal? Sudah tua, anak masih pusing. Makanya kemarin saya baru pulang dari Cairo seminggu yang lalu, waktu adik-adik minta kebejangan besar saya, adik-adikku sekalian jangan ikut saya, saya nikah sudah tua, kalian yang masih kuliah, kalau ada perempuan yang mau nikah sama kalian, nikah. makanya dari mana? Uang dari dia. Kau cari dan anak orang kaya. tidak bisa kuliah. tapi individu seksual ini bagaimana Pak Ustaz? Kalian isi dengan kegiatan, kalian punya persatuan mahasiswa, buat kelompok kajian, masalah nafsu itu bisa dihilangkan dengan banyak-banyak kuasa sunnah. Karena puasa sunnah itu menghilangkan nafsu, menghilangkan nafsu, nafsunya ada nah perlu kalau renang bayar tuh. Insya Allah kalau renang di sana bukan cuma nafsunya hilang, orang baru hilang.